Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Terakhir kita ambil pembahasannya masih mengenai kelompok yang dikenal dengan Al-Waqifah. Kelompok Waqifah kelompok yang sangat berbahaya sekali. Kelompok Waqifah ini kalau kita telusuri ujung-ujungnya pun juga pengikutnya apa? Kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Tapi karena sudah ketahuan akhirnya membentuk kelompok Waqifah. Nanti kita akan masuki pembahasan yang baru, kelompok dengan, dengan kelompok kelompok Lafdiyah namanya. Kelompok Lafdiyah. Kelompok Lafdiyah ini juga bergaya juga. Kelompok Lafdiyah ini yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Qur'an bukan makhluk, bukan pula eh, tidak mengatakan makhluk, tidak pula mengatakan bukan makhluk seperti itu. Allah musta'an. Yang jelas nanti apa? Kelompok tersebut juga kelompok sesat karena enggak terang-terangan. Mending mengatakan Al-Qur'an kalamullah khair makhluk. Selesai enggak? Selesai. Orang ini banyak gaya dia ini. Al-Qur'an makhluk bukan? Al-Qur'an itu enggak kami enggak mengatakan makhluk, enggak mengatakan bukan makhluk. Nah, ini. Kalau mengatakan makhluk Jahmiyah. Nah, kalau mengatakan bukan makhluk, kalamullah Ahlus Sunnah. Seharusnya gitu kan? Nah ini, waqifah kelompok sesat yang sudah kita lewati kemarin. Kita lihat Qala Asy-Syaikh Shalal al Fauzan hafizahullah taala Qawluhu kama qala atba'un Jahmin wa aszahu ja'alahum min atba'il jahmiyah. Naam. Eh, dijadikan bahwasannya kelompok Waqifah tersebut termasuk pengikutnya Jahmiyah. Kenapa? Li'annahum law lam yakunu min atba'il Jahmiyah. Dikarenakan mereka kalau seandainya bukan termasuk pengikutnya Jahmiyah, lama tawaqqafu. Niscaya mereka tidak tawakuf Paham Ditanya Al-Qur'an makhluk atau bukan? Al-Qur'an makhluk atau bukan? Bukan. Nah, seperti itu harus jelas. Nah, ini enggak. Kelompok Wakifah ini mengatakan Al-Qur'an makhluk bukan? Aku enggak mengatakan makhluk, enggak mengatakan bukan makhluk. Nah, ini berbahaya sekali ini. Allah musta'an enggak punya apa? prinsip yang kokoh. Nah, kita lihat bal yarudduna alaihim wa yusarrihuna bidzalik bahkan kalau seandainya bukan pengikutnya Jahmiyah niscaya mereka membantah Jahmiyah dan terang-terangan dengan bantahan tersebut Wa jahmiyah talamma ra'au. Seakan-akan jahmiyah ketika mereka melihat an nasa. bahwasanya manusia la yuwafiqunahum. Manusia sudah enggak mencocoki lagi dengan mereka. Ala qawlihim. Terhadap ucapan mereka. Laja'u ila hilah. Mereka langsung kembali kepada tipu muslihat ini. Bayangkan itu. Jahmiyah kan nampak terang-terangan. Al-Quran makhluk. Nah, ketika orang-orang sudah melihat. Oh, Jahmiyah ini kelompok sesat ini. Akhirnya mereka membuat tim yang baru yaitu apa al-waqifah tadi itu untuk mengelabui manusia untuk mengelabui manusia perhatikan baik-baik barakallahu fikum na'am liyasturu biha batilahum tujuannya apa agar mereka bisa menutupi kebatilan mereka ini tujuan mereka eh? jadi enggak mau terang-terangan tujuannya agar kebatilan tertutupi gitu loh Allah musta'an walihada lamma al-imam Ahmad an tawakuf qala oleh karena ini tatkala Imam Ahmad bin Hanbal tanya tentang tawakuf Beliau mengatakan laukana hadza qabla an al jahmiyah maqalat kunna natawaqqaf. Perhatian baik-baik ini. Kalau seandainya tawakuf ini terjadi sebelum Jahmiyah mengucapkan Al-Qur'an makhluk, niscaya kita pun juga tawakuf. Kalau sebelumnya ya. Tapi kita lihat, amma ba'da ma qalu na'am qawlatuhum saniah Adapun setelah mereka itu Jahmiyah mengucapkan ucapan mereka yang jelek, fala budda min at-tasrih bi Maka harus terang-terangan menyebutkan tentang batilnya ucapan waqifah tadi waraddiha dan terang-terangan membantahnya. Hadza makna ma qala al-Imam Ahmad fi mas'alat tawaqquf 'anil qaul bi khalqil Qur'an. Inilah ya, makna ucapan Imam Ahmad mengenai apa? Mengenai masalah tawakuf orang yang tidak mau terang-terangan. Nah, barakallahu fikum mengenai apa? ucapan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Paham belum? Jadi Al-Qur'an kesimpulannya makhluk bukan? Bukan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qauluhu wa asjahu, asjahu maknanya apa? Al-isjah huwa tasahul walin. Bermudah-mudahan, bergampang-gampangan, berlemah lembut. Jadi Jahmiyah itu lemah lembut dengan orang-orang mutawakifah tadi itu. Paham ya? Bermudah-mudahan, yakni tasahanu. Mereka bermudah-mudahan. Wa fi ba'di nusakhi wa asmahu sama saja. Mereka saling memaafkan, saling bermudah-mudahan antara Jamiah dengan apa? Kelompok Wakifah tadi. Mafhum? Naam, kelompok Wakifah kelompok sesat bukan? Naam. Kita lihat berikutnya. Minas samah itu memaafkan, yakni samahu li Mereka memaafkan untuk perkara ini. Wasawa'an asjahu aw asmahu baik mau lafadznya azzahu atau asmahu famanahu maka maknanya annahum lam yungkiru intinya ini intinya mereka apa tidak mau mengingkari sudah itu aja wa ma lanu ma'a qaulil jahmiyah hanya saja eh, akan tetapi mereka lanu apa lanu berlemah lembut eh, berlemah lembut kemudian apa bermudah-mudahan bersama ucapannya Jahmiyah walam yungkiru alaihim dalam keadaan mereka tidak mengingkari na'am barakallahu fikum kelompok wakifah tadi Allah musta'an bal tawaqqafu fi hadil masalah bahkan mereka tawakuf dalam permasalahan ini Allah musta'an ikhwani fid azza wa jazakumullah perhatikan baik-baik kelompok yang berikutnya yang akan kita baca ini kita nukilkan sedikit lagi qala al imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah al imam Abu Bakar siapa namanya Abdullah. Abu Dawud siapa namanya? Naam, Sulaiman ibnul Ash'af As-Sijistani rahimahullah. Naam, kita lihat. Wala taqulil Qur'anu khalqan qira'atan fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu. Jangan sekali-kali engkau mengatakan bacaan Al-Qur'an itu makhluk. Kenapa? Karena sesungguhnya kalamullah jalla wa ala dengan lafad yang dilantunkan itu semakin nampak. Maksudnya bagaimana? Bacaan kalian terhadap Al-Qur'an jangan dikatakan langsung makhluk gitu. Ini nanti membahas masalah ucapan lafzi bil Qur'an makhluk atau ghair makhluk gitu loh. Mungkin Anda pernah dengar ya. Lafatku terhadap Al-Qur'an itu makhluk atau bukan? Itu pahami ya, baik-baik karena kalau nanti yang jumpai artikel mesti ada seperti ini biasanya. Karena mereka menuduhkan Imam Ahmad, dituduh Imam Ahmad itu dituduh bahwasanya Imam Ahmad mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Paham ya? Nah, karena beliau mengatakan lafzi bil Qur'an, man qala lafzi bil Qur'an makhluk Jahmi. Paham ya? Barang siapa yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Qur'an itu adalah makhluk Jahmi. Tapi nanti bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya dirinci. Perhatikan baik-baik rinciannya. Lafzi bil Qur'an, lafadzku terhadap Al-Qur'an itu makhluk atau bukan? Jawabannya dirinci dulu. Apa yang kamu inginkan dengan ucapan ini? Lafadzku terhadap Al-Qur'an itu makhluk atau bukan? Itu dilihat dulu. Yang kamu inginkan lafadzku itu apa maksudnya? Bacaanmu, suaramu, atau yang kamu baca itu loh. Karena al itu ada dua makna. al lafdu lafadz yang maknanya saut, suara, bacaan. Ada lafdu yang maknanya malfud yang dibaca. Paham ya? Eh? Sesuatu yang dibaca dari Al-Quran, yang dibaca dalam Al-Quran itu, yang dibaca, dilantunkan, makhluk bukan? Bukan. Paham ya? Adapun lafadzku, suaraku, bacaanku, terhadap Al-Qur'an makhluk bukan? Makhluk. Paham ya rinciannya paham salah ya? Ini muncul karena apa? Dari orang-orang alul bidah dalal gitu loh. Inginnya apa inginnya? Al-Qur'an itu makhluk dah gitu inginnya mereka seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi kalau ada orang ngomong lafadzku terhadap Al-Qur'an makhluk bukan? Kita katakan dirinci dulu. Apa yang kamu inginkan dengan lafadz itu apa? Yang kamu inginkan dengan lafadz itu apa? lafat yang kamu inginkan suara atau bacaanmu atau yang dibaca gitu loh. Kalau yang diinginkan dengan lafad itu adalah suara dan bacaan makhluk. Tapi kalau yang diinginkan dengan lafad itu adalah apa? Yang dibaca makhluk bukan? Bukan. Kaidahnya apa kaidahnya? Fasautu, sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara-suara orang yang baca itu makhluk. Adapun kalam yang dibaca adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Pantunnya diulangi lagi Akhfajri. Dul, dul Ihsan. Kelihatannya melihat Dzul Ihsan ya kalian lihat. Nah. atau melihat dul Ihsan atau yang jantung hafal aja. Nanti dilihat lagi nanti. Anak nanti lihat dul Ihsan ya. Jadi, nah barakallahu fikum Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan dalam kitab An-Nuniyah lakinna aswatal ibadi wa fi'lahum kamidadihi mariki makhluqani fasautu lil qari walakinnal kalama kalamu rabbil arsi dzul ihsani paham belum itu nanti dihafal lisan dihafal nanti ya catat dihafal itu nanti penting ini artinya apa artinya barakallahu fikum akan tetapi suara-suara hamba seperti tintanya kertasnya itu makhluk semuanya Adapun suara, ha? suara yang dilantunkan itu adalah suara yang bata. Berarti apa? Nah, barakallahu fiikum. Kalau suaranya suara yang bata, kalam yang dibaca itu kalamnya siapa? Kalamullah jalla wa ala, berarti bukan makhluk. Paham ya? Jadi kaidahnya nanti as-sautu sautul qari' wal kalamu kalamul bari. Suara-suara si pembaca, kalam yang dibaca itu adalah kalamullah jalla wa ala. Mafhum insyaallah? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jangan sampai terlupakan. Ana ulangi sekali lagi, lakinna aswatal ibadi wa fi'lahum akan tetapi suara-suara hamba dan perbuatan hamba kami dadihim wa rikti makhluqani seperti tinta-tinta mereka dan juga kertasnya itu makhluk. sawtu lil qari walakinnal kalama suara-suara yang baca akan tetapi kalam yang dibaca itu kalamu Rabbil Arsy Dzul ihsan Adalah ucapannya apa? Rabb yang memiliki arsy. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fiikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala syarahnya perhatikan baik-baik dikit lagi. Wa hadza madhhabun tsalitsun fi hadzal mas'alah. Ini adalah pendapat yang ketiga dalam permasalahan ini. Nah, kita lihat apa itu? Al-madhhabul al awal, pendapat yang pertama atas tasrih bi al Qur'an makhluk, terang-terangan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Siapa ini? Jahmiyah. Al-madhhabus tsani, pendapat yang kedua atau Wakuf Dia bergaya tawakuf. Fala yuqal makhluqun aw makhluk. Tidak mengatakan makhluk, tidak pula mengatakan bukan makhluk. Siapa ini? Al-Waqifah. Kelompok Al-Waqifah. Al-qaulus salis, ucapan yang ketiga, pendapat yang ketiga yakunun al lafdu bil Qur'an makhluqun. Lafaz terhadap Al-Qur'an itu adalah makhluk. Fa yaqulu qailuhum maka pengucapnya mereka mengatakan lafzi bil Qur'an makhluqun. Lafazku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Ini mukaddimahnya. Jadi ucapan lafazku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk itu ucapan yang bagaimana perlu dirinci lagi. Rinciannya bagaimana tadi Akhfajri? Lafazku terhadap Al-Qur'an itu makhluk atau bukan? Nah, Eh, nah, rinciannya gitu. Kalau yang diinginkan lafat itu adalah suara, bacaan tadi itu makhnu. Tapi kalau yang ingin lafat adalah malfud bi yang dilafatkan, yang dibaca itu adalah kalamullah jalla wa ala. Paham soalnya? Ya? Rinciannya secara global seperti itu. Yang belum paham, nah barakallahu fikum saling memahamkan dan saling tanya. Ini permasalahan yang tidak sulit mungkin sebagian orang menganggap apa?